Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Adada khalqihi Wa rida nafsihi Wa zinata arshihi Wa midada kalimatihi Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu la nabiya ba'dah اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أي تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Al-asatiyatul kiram, guru-guru yang insya Allah semua diberkahi oleh Allah. al iman, majelis israk, majelis cahaya hati Antep yang semua insya Allah diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Kembali Allah bahagiakan setelah menikmati hidangan hidayah Allah Salat di awal waktu berjamaah di masjid kita lalui dengan doa, zikir, tausiah. Kita mohon kenikmatan hidayah ini Allah perkenankan hingga Allah muafatkan kita. Amin ya puji basailin. Ikhwah filah majelis cahaya hati. Kali ini kita akan mengkaji satu tema yang sangat menarik. Menyikapi kegagalan. Bersama akhi filah Ustadz Haji Abdul Syukur Sebelumnya kita simak dulu taujih Rabbani.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 Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagian syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim dan Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa-dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Sadaqallah. Ikhwah fillah pemirsa cahaya hati yang dirahmati oleh Allah. Semua kita menginginkan kesuksesan. Apa yang kita harapkan dan cita-citakan tercapai tapi sunnatullah bahwa Allah menciptakan segalanya berpasangan. Siang, malam, suka, duka, sukses, gagal. Tidak akan ada kesuksesan selalu di dunia. Sebagaimana tidak ada kegagalan selalu. Tapi Allah pergilirkan. Dan Allah menguji di balik kegagalan itu dan termasuk Allah juga menguji di balik kesuksesan. 160 ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ini berkaitan dengan peristiwa perang Uhud. Sebagaimana kita maklumi, ketika kaum muslimin hampir mengalami kemenangan dalam perang Uhud, tiba-tiba pasukan pemanah meninggalkan posisinya karena tergiur dengan ghanimah, harta rampasan perang. Ketika mereka mengambil harta rampasan itu diserang balik oleh pasukan musyrikin. Luka sedih termasuk dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 70 syuhada Uhud bahkan salah seorang di antaranya adalah paman tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib Sayyidus Syuhada sahabat Mus'ab bin Umair sahabat Abdullah bin Jahsh 70 sahabat menjadi syuhada radhiyallahu anhum Subhanallah bahkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelang wafatnya beliau masih menyempatkan diri untuk menziarahi para syuhada Uhud itu. Merenung dari peristiwa itu maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama adalah bahwa Allah sedang menguji orang-orang yang beriman. Allah menguji dalam setiap peristiwa kehidupan manusia kadang mengalami kegagalan, kadang mengalami ketidaksuksesan, dan disitulah akan nampak mana mereka yang beriman dan mana yang tidak. Jika dia beriman, pastilah jiwanya tetap tetap akan stabil. Tapi jika tidak ada iman di hati, berapa banyak orang yang tidak sukses seolah masa depannya suram. Padahal itu bukan akhir dari segalanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surah Ali Imran ayat 139 ini, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Kalian orang-orang beriman dalam perjuangan kalian. Kalian siapapun yang melaksanakan kebaikan ketika apa yang diharapkan itu belum tercapai, wala tahinu wala tahzanu, jangan pernah merasa lemah, jangan pernah merasa hina dan jangan kalian pernah bersedih wa antumul a'launa tetap saja derajatmu lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata yang membuat jiwa menjadi stabil adalah karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang lebih siap sukses tapi tidak siap gagal. Padahal sunnatullah kegagalan itu sangat mungkin juga akan hadir kepada kita. Tapi orang yang beriman dia akan siap sukses. Sebagaimana ketika kegagalan itu dia jumpai, dia dapati, tetap imannya akan terjaga dan dia yakin derajatnya tetap tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kegagalan, kesuksesan, keruntuhan adalah fenomena yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan itu bergilir. Watilkal ayyamun udawiluha bainan nas. Kaum mukminin kata Allah Subhanahu wa taala ditolong oleh Allah ketika perang Badar. Jumlah yang tidak seimbang, kaming fi'atin qalilatin golabat fi'atan kathiratan biidnillah dengan izin Allah Allah kirim pasukan malaikat menolong orang-orang beriman tapi kata Allah jangan juga menjadi sombong dengan itu sebagaimana Allah mengingatkan kalau kalian terluka dalam perang Uhud maka Allah mengatakan mereka pun pernah terluka dalam perang Badar digilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pemirsa cahaya hati subhanallah Allah sayang betul kepada orang-orang beriman sebagaimana orang tua kalau anaknya gagal dalam satu urusan cita-citanya belum tercapai seringkali orang tua membesarkan hati anaknya Seringkali orang tua tetap menghibur, bahkan memotivasi agar anaknya tidak lemah mentalnya. Demikianlah Allah menghibur orang-orang yang beriman. Perjuangan kalian tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kalian lakukan bukanlah menjadi kelemahan yang ber, yang ujung, tapi sesungguhnya adalah demikianlah Allah putarkan, Allah gilirkan masa itu. Ada saatnya kalian menang, ada saatnya kalian gagal, ada saatnya kalian kalah. Dan beginilah kehidupan kita. Tidak selamanya keberuntungan itu akan menjadi milik kita. Ada cerita yang menarik, uh, eh, Ustaz Arifin, beberapa waktu yang lalu kami berhaji. Salah seorang jamaah haji kami, subhanallah. Kerjaan awalnya menjadi penjual lontong, sayur, keliling, itu pun bukan punya beliau, hanya menjualkan uh, modal orang lain tapi beliau istiqomah, ibadahnya dijaga, kejujurannya dijaga, hatinya dijaga, amanahnya dijaga. Subhanallah, nasibnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat beliau ini diminta untuk menjualkan tanah pamannya dan pamannya hanya minta 50 juta untukku, terserah kau jual berapa. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, subhanallah, ketika berdoa ada orang yang menawar tanah itu dia tinggal menyebut saja. Berapa yang dia sebut? Aku akan jual 500 juta plus satu mobil elaf. Apakah masuk akal? Semua masuk akal menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwah yang dirahmati oleh Allah, si pembeli pun langsung mengiyakan tanpa menawar lagi 500 juta plus satu mobil elaf. Allahu Akbar, 50 juta menjadi milik si penjual yang pemilik tanah. Dalam arti ketika Allah ingin mengubah nasib seseorang, sangatlah mudah. Demikianlah nasib orang bisa diputar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kegagalan, kesuksesan, kekalahan, keruntuhan adalah digilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang terakhir, fenomena itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Renungan yang ketiga, kesuksesan, kegagalan adalah sesuatu yang bisa dijelaskan berdasarkan kaidahnya. Orang yang sungguh-sungguh, orang yang istiqomah, orang yang menjaga amanah, insya Allah adalah orang-orang yang mampu menjaga itu semua. Tapi lihat, ketika amanah sudah mulai dipinggirkan, ketika kebersamaan sudah mulai dihilangkan, ketika nasihat sudah tidak mau didengar, Allahu Akbar, boleh jadi kegagalan itu akan tercapai. Kegagalan bisa dijelaskan, bisa dievaluasi sebagaimana kesuksesan, apa yang mendorong kesuksesan itu dan tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Menarik ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lapang hati menerima masukan dari sahabat Salman Al-Farisi ketika uh, akan perang Khandaq. Sahabat Salman Al-Farisi mengajukan usul bagaimana kalau dibuat parit sehingga pasukan musuh tidak frontal berhadapan dengan pasukan muslimin diterima dengan lapang hati saran dari sahabat Salman Al-Farisi ini dan subhanallah akhirnya kaum mukminin pun mengalami kemenangan bahkan Rasulullah saw alaihi wasallam ketika menggali parit beliau ikut terjun langsung bersama dengan para sahabat dan ada sebongkah batu yang tidak bisa dipecahkan disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah datang memecahkan batu itu. Ketika hentakan yang pertama, mulai pecahlah batu itu tapi belum sempurna. Rasulullah mengatakan, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla la tabdila li kalimatillah dihentakan lagi kedua sampai tiga kali dan setiap hentakan itu mengeluarkan cahaya sampai sahabat Salman bertanya kepada Rasulullah cahaya apa itu ya Rasul Rasulullah kemudian mengatakan Cahaya yang pertama, bi ainaya Allah perlihatkan kepada kedua mataku ini. Romawi dan daerah sekitarnya akan takluk kepada umat Islam. Cahaya yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan Persia dan daerah sekitarnya takluk kepada umat Islam. Dan yang ketiga, Afrika pun akan tunduk kepada umat Islam. Subhanallah, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Dan ujung-ujungnya, wa yattakhidha syuhada Allah ingin menyeleksi orang-orang yang akan disyahidkan oleh Allah dan Allah telah menyediakan pahala yang besar untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Allahu akbar walillahilham Ikhwah, Rasul tidak selalu menang, ada saatnya Rasul pun kalah. Agar kita bisa belajar, ada saatnya kita menang, ada saatnya kita kalah. Yang terpenting adalah menyikapi kemenangan, menyikapi kekalahan menyikapi sehat, menyikapi sakit, menyikapi keberhasilan, menyikapi kegagalan. Sungguh, bagi hamba Allah yang beriman, tidak ada kata gagal. Semuanya hikmah, semuanya ujian, semuanya rahmat, semuanya peringatan, semuanya muhasabah diri. Karena itu Rasulullah SAW bersabda ajaban li amil mu'minin. Orang beriman itu ajaib Selalu untung, selalu sukses. Diberi nikmat ia bersyukur. Karena syukur nikmat lagi, syukur lagi, nikmat lagi. Dan nikmat sebenarnya adalah sifat syukur itu. Ajaibnya. Bila ditimpakan musibah kepadanya, ia sabar. Sabar pun memberikan keuntungan yang sangat besar. Wassalamun alaikum bima sabartum. Selamat bagi hamba Allah yang sabar. Kalau Allah ingin mengangkat derajat hambanya, Allah datangkan musibah kepadanya. Allahu Akbar. Allahumma inna nas'aluka radal qada walakinna lutfi. Ya Allah, hamba bukan menolak takdirmu. Takdirmu adalah takdirmu. Tapi beri kepada hamba kekuatan, keimanan, ketawakalan, kesabaran, baik sangka, dan lutfu, kecerdasan, menangkap hikmah di balik semua takdirmu. Jazakumullah Ustaz Syukur menyikapi kegagalan kami sekarang sudah tahu tinggal mengamalkannya saja lagi barakallahu laka wa barakallahu alaika berkah Allah saat kau bahagia berkah Allah saat kau punya masalah tidak ada semuanya penuh dengan berkah Allah terima kasih ikhwah filah amal jariah untuk pembangunan pondok pesantren Jabal Sindur Azikra ini ada bapak insinyurnya kontraktornya semua ya Allah berkahi semua kawan-kawan yang sekarang sedang berjalan pembangunannya silahkan ikhwah terus alirkan amal untuk menjadi penerang kubur penerang di akhirat dan memudahkan urusan kita di dunia hubungi Ahi Awaludin 0856 90010 0856 90010 atau langsung bertemu Arifin subuh di Masjid Azikra ini dan insya Allah zikir kita tanggal 14 Safar, ay, 7 Desember di Masjid az mulai jam 7 pagi. Terima kasih Ustaz Mujia. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.